Masih kita pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa kitabullah Al-Qur'an mencakup beberapa bentuk. Yang pertama penjelasan yang sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan apapun. Demikian pula ada jenis yang kedua kewajiban-kewajiban yang sangat jelas wajibnya tetapi kemudian Nabi menjelaskan kapan diwajibkannya, bagi siapa diwajibkannya, dan kapan boleh dikurangi. Kapan boleh dikosor, kapan boleh dijamak kalau sholat. Taib. Ini jenis kedua. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyhi. Jenis ketiga, Allah terangkan wajibnya mengikuti sunnah Nabi. Maka Nabi menyampaikan sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya walaupun tidak ada dalam Quran. Karena Allah sudah perintahkan taatir Rasul. Ikuti sunnahnya. Apa yang diboleh Nabi ambillah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atau ucapan Allah, Allah, wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Atau ayat istajibu lillahi walil rasul. Sambutlah ajakan Allah dan ajakan Rasul. Ayat-ayat ini semua menuntut kita agar kita mengambil dari Nabi, mentaati Nabi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Semuanya. Walaupun dalam keadaan Allah tidak menyebutnya dalam Al-Quran. azakumullah. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Kata Allah, Allah turunkan kepadamu wahai Rasul kitab wal hikmah. Disebutkan dua, kitab wa hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah ajari kamu apa yang kamu tadinya tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. dan fadilah Allah kepadamu sangat besar. Artinya, dalam ayat ini Allah sebutkan ada sesuatu yang lain selain Quran. Mengiringi Quran. Yaitu hikmah. Anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah turunkan kitab dan Allah turunkan hikmah. Kalau kitabnya Al-Quran, apa hikmahnya? Kalau kamu katakan ya Quran juga, berarti maknanya Allah turunkan apa kepadamu Quran dan Quran. Apa mungkin? Tidak. Berarti hikmah adalah sesuatu yang lain. Al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Apa itu? Sunnah. Kok kenapa dikatakan seperti Quran? Dan mengapa diiringkan bersama Quran? Karena, ini jawabannya. Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah juga dari Allah. Al-Quran dari Allah, karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah swt. Taib apa yang diperintahkan oleh Rasul? Apa yang dilarang oleh Rasul? Apa yang dicontohkan oleh Rasul? Bukankah dari Allah juga? Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ Tidaklah dia mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Layan yantiqu hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha. Dari lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengancam rasulnya alaihi salatu Dan ancaman ini sebagai bukti kalau nabi tidak mungkin berdusta. Kata Allah, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku ambil urat lehernya dan akan aku putus urat lehernya. Maknanya akan aku bunuh. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh. Ternyata Rasulullah SAW ketika wafatnya ditawarkan apakah masih ingin hidup terus atau ingin diwafatkan. Maka Nabi menunjuk tangannya ke langit dan menjawab Rafiqil A'la. Rafiqil A'la. Aku memilih Rafiqil A'la. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idan la yakhtaruna." Kalau begitu Nabi tidak memilih kita. Memilih untuk kembali pada Allah subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti Rasulullah SAW tidak berdusta atas nama Allah. Kalau beliau katakan Allah mengharamkan, maka benar-benar Allah mengharamkan. Kalau Nabi menyatakan Allah mewajibkan, maka itu benar-benar dari Allah, Allah wajibkan. Walaupun tidak disebut dalam Quran. Walaupun tidak disebut dalam Quran. Maksudnya tidak disebut adalah tidak disebut rinciannya. Adapun globalnya disebut apa itu? kalimat ma'atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Maka semua perintah-perintahnya, ambil. Semua sunnah-sunnahnya, ambil. Allah yang perintahkan. Walaupun nggak ada ya nggak ada rinciannya, tapi globalnya ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat lainnya dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberikan kebaikannya kepada kaum mukminin ketika Allah utus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah. Disebut dua, kitab dan hikmah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ditafsirkan dengan dua itu lebih baik daripada ditafsirkan satu. Mengapa? Kalau tafsirkan satu, maka berarti maknanya mengajarkan kitab dan kitab. Kalau hikmahnya kitab juga. Mengajarkan Quran dan Quran itu tidak balir. Tidak balir itu tidak tidak bagus bahasanya, tidak mungkin. Bahasa Allah SWT wa Maha Tinggi. Tamat kalimat Rabbi kasid wa Kalau disebut dengan wow kitab wal hikmah berarti hikmah bukan kitab. Apa kalau gitu tafsirnya? Kalau bukan kitab apa lagi yang harus diikuti, yang harus dipegang, yang harus kita jadikan sebagai panutan kalau bukan kitab apa lagi? selain sunnah, selain ucapan Rasulullah SAW maka ditafsirkan oleh Imam Syafi'i sendiri dengan kalimat karena Allahul kitab wahul quran Allah sebutkan Alkitab yang maknanya adalah Al-Quran. Wa al hikmah. Dan disebutkan setelah itu hikmah. Dan aku dengar dari ulama yang aku ridho dengan mereka. Dari ahlul ilmi. Bahwa mereka berkata, Al-hikmah sunnatu Rasulullah saw Bahwa hikmah tersebut adalah sunnah Rasulullah SAW. Silahkan buka kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Yang terselip, Masya Allah, di dalam kitab besarnya Al-Um. Wallahu tabaraka wa ta'ala yunfil iman amman lam yuhakkimur rasul. Dalil berikutnya. Mengapa kita harus taat Rasul? Padahal perkara itu rinciannya tidak ada dalam Quran. Globalnya sudah ada di samping ayat yang tadi juga Allah berfirman fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum. Sungguh kata Allah, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul hakim yang menghukumi mereka. Fima shajara bainahum terhadap apa yang mereka perselisihkan di kalangan mereka. harajan. Kemudian tidak merasa berat untuk menerima keputusan-keputusannya dari apa yang kau putuskan wa taslima dan benar-benar menyerah pasrah tunduk patuh ini ayat diawali dengan sumpah artinya tegas sekali sangat tegasnya fala warabbik. tidak sungguh demi Rabbmu Yani demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasul hakim yang memutuskan. Dan kalau sudah memutuskan harus diterima. Nabi memutuskan bahwa binatang bertaring, anjing dan kucing haram dan sejenisnya tidak boleh dimakan. Tapi nggak ada dalam Quran. Allah katakan jadikan Rasul sebagai hakim. Allah katakan ma'atakum Rasul fakuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Jangan bilang nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam. Ada dalam Quran. Ada. Ikhwani fiddina azakumullah. Kasusnya atau ayat ini pernah turun dengan sebab nuzul. Yaitu ketika Zubair radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim bertikai dengan salah satu orang Ansar masalah pengairan. Kemudian orang Ansar itu berkata, sarihil ma yamur." Biarkan air mengalir ke sini. Jangan dialirkan ke kebunmu. Fa'aba alaih. Kata Zubair, tidak bisa. Nanti juga akan mengalir ke tempatmu fakta sama. Kemudian keduanya datang pada Nabi. Kata Nabi, engkau wahai Zubair, ambil air tersebut, setelah itu alirkan ke orang ini. Ternyata orang ini marah dengan keputusan Nabi SAW. Bahkan berkata, Inkan ibnu ammatik. Iya, karena Zubair itu anak saudaramu, ponaanmu sendiri. Jadi dibela ucapan Rasul ditentang seperti itu. Maka Nabi marah. Ifki ya Zubair, thumma habis. Hatta yarji ilal jadri. Kamu ambil wahai Zubair kemudian tutup, bendung. Biar kembali hari itu ke tempat asalnya. Padahal wajar-wajar saja. Putusan, keputusan Nabi sangat wajarnya. Bagi para petani, di gunung-gunung pasti akan paham. Kalau ini lebih tinggi dari ini, ya otomatis kalinya ke sini dulu baru ke sini. Kalau ke yang ini dulu, terus ke Zubair, nggak nyampe. Sahih? Maka Nabi menyatakan alirkan kepada kamu, kemudian alirkan ke dia. Benar kan? Ternyata marah, iya karena dia adalah saudaramu. Ila akhir. Maka turunlah ayat fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Rasul hakim yang memutuskan antar mereka. Dan kalau sudah kau putuskan keputusan, mereka la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak berat untuk menerima keputusan dari Rasul. Khalas? Ini agama. Ini Islam. Quran mengajarkan untuk ikutilah sunnah. Quran mengajarkan untuk ikutilah keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan protes, apalagi dengan bahasa bodoh, Enggak ada dalam Quran. Kamu ini tahu mana tentang Quran antara engkau dengan Nabi? Ini hadis Nabi SAW. Apa engkau lebih tahu tentang Quran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW diberi Quran dan diberi pemahaman Al-Quran. Diberi Quran dan diberi pemahaman Al-Quran dan diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran litubayyina linnasi manuzila ilaim agar engkau terangkan pada manusia apa yang diturunkan di tengah-tengah mereka. Ikhwani fidina azakumullah tafsir Ibnu Katsir menyebutkan di dalamnya tafsir ayat ini. Makna ayat ini adalah wajib mengembalikan segala pertikaian kepada Rasulullah. Segala perselisihan atau kebodohan, tidak mengerti, tanyakan pada Rasul. Dan kalau Rasulullah SAW menjawab, terima. Jangan protes. Dalam sejarah, yang protes-protes itu selalu munafik. Sahih? Siapa yang protes? Ya Muhammad i'dil. Dul Sirah. Siapa yang protes di hadapan Rasulullah SAW, undur Unaha haula ajbanu butunan uh, arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Lihat pembaca-pembaca Quran kita ini, paling rakus dalam makan, paling penakut, penakut dalam perang. Siapa? Munafik juga. Siapa yang diajak untuk berhukum kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengajak berhukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Munafik juga. Mari kita kepada Rasul. Jangan kita kepada Ka'ab bin Ashraf. Kenapa? Karena urusannya riba. Orang ini tahu kalau kepada Rasul pasti diharamkan. Akhirnya kepada Yahudi. Maka Umar menyatakan mana yang mengatakan tidak mau. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan menghunuskan pedangnya mengancam mana yang tidak mau berhukum pada Rasul. Karena Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka enggak beriman kalau tidak mau menerima keputusan Rasulullah. Baik, bagaimana ingkar sunnah yang tidak mau menerima hadis Nabi? Ya berarti kafir. Naam, sepakat para ulama, mereka kafir. Karena tidak mau menerima keputusan Rasulullah. Dengan dalil ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun. Mereka sungguh demi Allah tidak beriman sampai mau berhukum kepada Nabi dan menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf. Disampaikan kepada beliau oleh Imam Ats-Tsauri dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah menyampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada kaum muslimin dan kaum muslimat kepada para wanita la'anallah al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mufallijat lil husni bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat yang mentato wanita-wanita yang mentato tubuhnya atau yang meminta ditato wal namisat wal mutanamisat yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutnya jadi yang mencabutnya dan yang minta dicabutnya dua-duanya dilaknat dan wanita-wanita yang menjarangkan giginya untuk mempercantik diri dilaknat juga Al-mughayyirat khalqallah, yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada seorang wanita yang protes. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wanita ini dari suku Bani Asad yang kunyahnya Ummu Ya'qub. Faqalat, dia berkata, "Ya Aba Abdullah, aku dengar engkau melaknat wanita yang begini, wanita yang begitu. Kata Ibn Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat? Wanita-wanita yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wahuwa min kitabillah. Dan itu ada dalam kitabullah. Kata wanita itu, aku tidak mendapatinya dalam Al-Quran. Aku sudah membaca bainal lauhaini. Aku sudah membaca antara dua sampul, dari sampul depan sampai sampul belakang. Aku baca. Tidak ada masalah dilaknatnya namisat wal nusat al washimat wal mustawshimat wal mutafallijat. Aku tidak dapati. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Kata beliau kalau engkau qari'atan kalau engkau baca dengan baik qad wajadtihi pasti engkau akan dapati kalau engkau baca dengan teliti pasti akan dapati. Aku sudah membacanya dengan teliti. Tidak, engkau belum teliti. Kalau engkau bacanya dengan benar, pasti engkau akan dapati. Apakah kau tidak mendapati ayat Allah wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa mana'akum anhu fantahu? Kata wanita tadi, iya, ayat itu aku baca. Tapi bukankah ini dari Rasul? Dan kata Allah, apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Ini dari Rasul. Berarti Allah memerintahkan kamu untuk menerima dari Nabi. Taib, lihat dalilnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada dalam Quran. Enggak ada, ada. Aku udah baca seluruhnya, tapi enggak ada. Ada. Kalau kamu teliti membacanya ada. Mana? Apa kamu tidak dapat ya ayat ini? Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa man anhu fantahu. Apa kamu tidak dapat di ayat ati Allah wa ati Rasul? Apa kamu tidak dapat di ayat Allah Subhanahu wa taala? Istajibu lillahi walir rasul Ya emang itu kami dapati. Apa itu ayat? Suruh menerima dari Nabi. Sedangkan ini saya buahkan dari Nabi. La'anallah al-washimat wal-mustawshimat. An-namisat wal mutanamisat, Wal-mutafallijat lil-husni. Al-mutaghayyirat khalqallah yang merubah al-mughayyirat khalqallah yang merubah ciptaan Allah swt. wa Qalat bala. Wanita tadi kemudian nerima. Ya tentu, aku baca dan aku dengar. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahkan sebagai ciri-ciri keimanan. Apa kata Allah? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarat min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bagi mereka pilihan lain. Enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Mukmin, mukminah. Laki-laki maupun perempuan, kaum muslimin, kaum muslimat, kalau ada keputusan Allah harus diterima. Kalau ada keputusan Rasulullah harus diterima. Wa makana lil mu'mini wala mu'minatin idza perhatikan. Qadallahu wa rasuluhu. Disebut Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan keputusan dari Rasulnya, nggak ada bagi mereka khiyarah min amrihim. Nggak ada pilihan lain kecuali nerima. Makanya Imam Syafi'i terkejut, marah, memerah mukanya Ketika ada seorang yang berkata, apakah engkau sepa, sepaham atau apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kaget Imam Syafi'i. Orang ini tanya, wahai Imam apa hukumnya begini-begini? Kata Imam Syafi'i dalam masalah itu Rasulullah SAW bersabda begini-begini-begini dalam hadis yang sahih. Orang itu berkata, ataqulu bihada? Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Terkejut Imam Syafi'i. Marah dengan suara yang keras berkata, Ara'aitani kharajtu minal kanisah wa alayya zannar? Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Atau engkau lihat di, sab, di gamisku ada sabuknya? Huwa dha kharajtu min masjidil muslimin biziyil muslimin. Apakah engkau lihat aku keluar dari gereja atau engkau lihat gamisku seperti gamisnya pendeta ada sabuknya? Tentu aku nerima Aku ini muslimin, keluar dari masjid muslimin, berpakaian pakaian muslimin. Bagaimana tidak menerima hadis Nabi SAW? Wallahi yajib alaiya wa ala man sami'ah wajib atasku dan atas orang yang mendengar hadis ini untuk mengikuti. Wajib menerima hadis Rasulullah SAW. Ikhwanifiddina azakumullah. Jangan salah paham wajib menerima hadis itu, menerima hukum-hukum dari Rasulullah SAW. Sebab ada yang kebingungan, katanya sunnah itu tidak wajib. Tapi Ustadz kemarin bilang wajib mengikuti sunnah. Ini gimana? Kan sunnah itu maknanya tidak wajib. Tapi kok wajib mengikuti sunnah? Nah ini kesalahpahaman. Kalau bicara tentang hukum sunnah, itu maknanya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Tetapi sunnah yang kita maksud, terimalah sunnah, terimalah ajaran Nabi SAW. Bahwa ini ajaran Nabi harus diterima. Kalau Nabi bilang wajib, ya wajib. Kalau Nabi bilang anjuran, ya anjuran. Kalau Nabi bilang haram, haram. Sebagaimana Nabi memegang emas. Dan memegang sutra. Kemudian menyatakan haramun ala dukuri ummati. Dua perkara ini haram atas laki-laki dari umatku. Masa ditafsirkan makruh? Hadisnya bilang haram ala kuri ummati. Sebagian orang mengatakan maksudnya makruh. Kok bisa? Sebab nggak ada dalam Quran. Haji. Ini keanehan. Kalau dibilang bodoh, ustad. Masa ustad bodoh? Kalau dibilang pinter, kok bisa? menyatakan gak ada dalam Quran. Berapa banyak Al-Quran bilang taati Rasul, taati Rasul, taati Rasul. Betapa banyak Al-Quran bilang ikuti Nabi, ikuti Nabi, ikuti Nabi. Berapa banyak ayat menyatakan ma'atakum Rasulu fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan ini Nabi yang menyatakan haram. Terima sebagai haram. Kenapa protes? Ini kalau bukan ingkar sunnah, berarti semi ingkar sunnah. Iya. Kalau ingkar sunnah kan menolak seluruhnya. Kalau yang semi itu katanya mereka kalau ada dalam Quran haram, kalau dalam hadis bilang haram makruh. Ya. Kalau wajib dalam Quran wajib, kalau wajib kata Nabi itu anjuran. Loh, kok bisa dikorting begitu? Ya. Jadi kalau Nabi yang bilang wajib, anjuran saja. Kalau Allah yang bilang wajib, wajib. Kalau Nabi yang bilang haram, makruh saja. Kalau Allah bilang haram, haram. Ini saya mengingkar sunnah. Dan tanggung yang seperti ini kadang lebih fitnah. Yang tanggung seperti ini kadang lebih rumit dan lebih menipu kaum muslimin. Sehingga Imam Ahmad menyatakan al-lafdiyatu syarrun minal jahmiyah. Aliran lafdiyah lebih jelek daripada aliran jahmiyah. Jahmiyah terang-terangan menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Sedangkan lafdiyah mengatakan Al-Quran ucapan Allah. Tetapi lafat kita ketika baca Quran itu makhluk. Lihat kalimatnya samar. Yang samar ini lebih bahaya kata Imam Ahmad. Maka sama yang tadi saya ingkar sunnah lebih mengerikan daripada yang terang-terangan ingkar sunnah. Yang terang-terangan ingkar sunnah orang awam saja sudah menentang. Masa orang tidak sholat, tidak puasa, siang hari makan di tengah jalan. Ngapain kamu berlapar-lapar puasa? Maknanya somaya sumu itu imsak. Imsak itu menahan diri dari yang haram. Ini kan halal kata dia. Anak bilang ini orang mau dibilang Quran ini juga tidak. Kenapa? Masalah tidak makan, tidak minum itu ada dalam Quran. Masa nggak baca? Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan dan minum hatta yatabayyan al-khaytil aswad minal khaytil minal fajr. Sampai terbit fajar kebangetan. Sholat dicerca, diketawakan oleh mereka. Ngapain tunggal tunggu nyembah tembok katanya. Sholat itu artinya doa. Saya doanya lebih banyak dari kamu, berarti saya sholatnya lebih banyak dari kalian. Saya sholat terus. Kalian sholatnya cuma lima waktu. Jadi mereka tafsirkan sholat itu apa? Doa katanya. Kata ingkar sunnah. Ini kekafirannya jelas, penyimpangannya jelas, dan masyarakat pun menolak. Alhamdulillah, masyarakat muslimin cerdas. Tetapi kalau yang saya minta tadi, ya kita terima sunnah, tapi Nabi tidak berhak mengharamkan. Jadi kalau Nabi bilang haram, itu cuma makruh saja. Nabi nggak berhak mewajibkan. Jadi kalau Nabi nyuruh, itu cuma anjuran saja. Waduh, duh, duh, duh, duh. kalau ada Umar bin Khattab dipenggal kayaknya lahirnya. Iya, menyatakan kerjakan ini, Kan nggak harus kalau Nabi yang ngomong, tenang aja. Ya. Waduh, duh, duh. Maka ini dibantah dengan sekian ayat tadi dan sekian hadis. Di antara hadisnya adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan juga disebutkan dalam beberapa sunan-sunan seperti Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah dan Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan ini utitul kitab wa mithlahu ma'ahu aku diberi Al-Quran dan diberi yang sepertinya bersamanya Quran yang sepertinya bersamanya kira-kira yang sepertinya bersamanya mau ditafsirkan apa selain ucapan Rasulullah SAW Ucapan Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa. Ucapan Nabi bukan dari hawa nafsu, tetapi wahyu dari Allah. Al-Quran, wahyu dari Allah. Berarti sama-sama wahyu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kemudian berkata, kelanjutan hadisnya, Ala yushiku rajulun syab'ana ala arikatih. Nanti sebentar lagi akan muncul seseorang yang dalam keadaan kenyang bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya. Kemudian datang hadisun min hadisi mimma amartuhu au nahait. Datang hadis-hadisku dari perintah-perintahku atau larangan-laranganku. Tiba-tiba orang itu berkata bainana wa bainakum kitab Allah. Orang itu dengan kenyang bersandar di dipan-dipannya di mebel-mebelnya sambil berkata, pokoknya antara kami dengan kalian Al-Quran. Apa yang ada dalamnya kita ambil, apa yang halal dalamnya kita halalkan, apa yang haram dalamnya kita haramkan. Selesai. Nggak mau menerima hadis. Cukup bagi kami Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, Ala, ketahuilah, innama harrama Rasulullah mithlama harrama Allah sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhir hadisnya. Ini lafaz Imam Hakim. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyamakan Allah dengan makhluknya? Menyamakan Allah dengan Rasul? Tidak, tetapi menyamakan hukum yang diharamkan oleh Allah dalam Quran dan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sama-sama haram. Kata Nabi sama. Hukumnya haram. Mengapa? Karena sama-sama dari Allah. Langsung ucapan Allah berarti wahyu dari Allah. Melalui lisan Rasulullah juga dari Allah karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan ala la yahillu lakumul al ahli setelah menyatakan nanti akan ada orang-orang yang mengingkari sunnahku dan berkata cukup bagi kita Al-Quran. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW mengharamkan keledai yang jinak yang dipakai kerja di rumah nggak boleh dimakan. Wala kullu dinabin tidak halal pula semua hewan-hewan yang bertaring. Ini khonibdina azakumullah yang saya katakan tadi. Semi-semi karusunah tadi di antaranya adalah MTA yang sampai mereka praktek di pondoknya nyembelih anjing, makan bersama. Gak ada dalam Quran jawabnya. Ya Allah, kalau saja ketahuan Abdullah bin Mas'ud akan dikatakan, coba baca lagi, pasti ada dalam Quran. Teliti, bacanya, pasti ada dalam Quran. Ketika dia bilang gak ada, ada. Apakah engkau tidak baca? Wa ma'atakumu Rasulullah rasulu Apa yang diboleh Rasul ambillah. Dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Di antara yang dilarang oleh Nabi adalah yang bertaring. Dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud dan lain-lainnya. Wala luqata ma'ahid ila akhirih. Ikhwani fid din, Ini contoh. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan dengan sangat jelas.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 Naam, haram. Karena ada hadis rawahu Abu Dawud ketika ada yang bertanya ya Rasulullah apakah boleh berobat dengan haram? Fanaha an qatlihi. Nabi melarang untuk membunuh katak. Jadi bukan karena di dua alam, bukan. Karena Nabi berkata, naha an qatlih, melarang untuk membunuhnya. Binatang yang dilarang dibunuh tidak boleh dimakan. Binatang yang disuruh dibunuh tidak boleh dimakan. Ya kalau yang dilarang dibunuh, jelaslah nggak boleh dimakan. Dimakan kan mati. Ya. Tapi yang disuruh dibunuh, kenapa nggak boleh dimakan? Kata para ulama, karena yang disuruh dibunuh berarti tidak boleh diternak. Iya kan? Bagaimana dimakan? Enggak boleh diternak. Barakallahu fikum. Kalau boleh dimakan, boleh diternak. Seperti kita ternak ayam, ternak ikan lele, ternak apa ini, tambak-tambak di sini. Ya, ikan bandeng segala macam, lele. Boleh. Tapi yang disuruh dibunuh, bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Kok kamu malah berternak buat dimakan? Enggak boleh, harus dibunuh. Baik. Apa yang harus dilakukan jika mendapati imam ketika sholat di masjid ada yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti tidak meluruskan saf atau makhraj huruf. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat penyelisihan terhadap sunnah di dalam masjid atau di imam masjid dan sebagainya, maka kita lihat dari beberapa sisi. Sisi pertama, apakah berkait dengan sah dan tidak sahnya sholat? Kalau berkait dengan sah dan tidak sahnya sholat, maka kalau sampai membatalkan sholat kita tidak sholat di belakangnya. Seperti sholat duhur cuma tiga rakaat sengaja atau nggak pakai ruku atau nggak pakai sujud itu rukun-rukun sholat. Kalau ditinggalkan rukun sholat sholatnya tidak sah. Baik, termasuk rukun sholat adalah tumak ninah. Tumak ninah itu sempat membaca yang paling pendek kalau sama sekali nggak sempat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Nggak sempat baca apapun, tidak sah. Ya. Taib, maka kita cari imam yang lain atau salat di masjid lain. Tetapi kalau tidak berkait dengan syarat sahnya salat, maka tidak mengapa salat kamu buat kamu, salat dia buat dia. Yang penting tetap empat rakaat, yang penting dalam keadaan rukun-rukunnya sempurna. Tapi berkait dengan rukun, Al-Fatihah juga rukun. Bagaimana kalau imamnya tidak becus baca Al-Fatihah? Kita baca sendiri. Kita baca sendiri. Mungkin lidahnya sudah susah. Kamu kasih tahu juga. Subhanallah, subhanallah. Malah nggak ngerti kenapa saya ditegur terus. Perasaan saya benar. Karena emang lidahnya nggak bisa mengucapkan dengan fasih. Kamu baca sendiri. Kata Imam Syafi'i, fi sakatatil imam. Ketika imam tadi diam, kamu baca. Al-Fatihah sendiri. Supaya sah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Afan Ustaz, anak ingin bersungguh-sungguh telah boleh ilmi dengan belajar di pondok pesantren tapi orang tua tidak mendukung. Kewajiban untuk taat pada orang tua sangat tingginya biasanya diurutkan bersama kewajiban beribadah pada Allah, kewajiban berbakti pada kedua orang tua. Sehingga hendaklah kamu membujuk dan meminta keridoan orang tua sampai ridho. Kalau tidak ridho, maka mencari ilmu banyak caranya. Tidak hanya di pondok pesantren, bisa dengan baca, bisa dengan ini, bisa dengan segala macam. Nah, tetapi silahkan, kamu terus berusaha untuk membuat orang tua mengerti Kita yakin bahwa Rasulullah SAW maksum. Apakah maknanya Rasul tidak pernah berbuat salah? Maknanya Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan. Jadi apakah Rasulullah SAW berbuat salah? Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan. Sama apa beda? Rasulullah tidak berbuat salah dengan Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan. Beda sedikit. Beda sedikit. Ya. Rasulullah SAW kadang sebelum Allah tegur berbuat sesuatu yang salah, Allah tegur. Dan itu namanya maksum. Terjaga dari kesalahan. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggalkan seorang yang buta karena berharap, karena berharap orang-orang musyrik ini baru masuk mau masuk Islam, ya, disalahkan oleh Allah Taala. Ya. Kenapa seperti itu? Maka Nabi selalu memuliakan Abdullah bin Umi Maktum dengan menyatakan wahai yang menyebabkan aku mendapatkan surat Abasa Dimuliakan oleh Nabi SAW setelah itu. Berarti Nabi terjaga dari kesalahan. Iya, maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi mereka menuduh Nabi itu pernah berbuat salah begini-begini, berarti tidak maksum. Salah. Justru itu bukti kemaksuman. Karena Allah turunkan wahyunya untuk menjaganya, menjaga, menjaga. Sehingga apa yang disampaikannya dari agama ini min awali ila akhiri tidak ada yang salah sedikit pun. Kalau ada yang salah, pasti Allah tegur. Pasti Allah turunkan wahyunya. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ini barakallahu fikum padahal nabi mengharamkan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain untuk dirinya sendiri, Allah tegur. Ketika Nabi menggilir istrinya, istrinya menyatakan mulutmu sepertinya bau maghafir. Aku tidak meminum maghafir, aku minum madu. Berarti madunya kurang bagus. Kayak istri kedua begitu juga. Kalau gitu aku mulai hari ini tidak akan meminum madu lagi. Allah turunkan wahyunya. Jangan mengharamkan bagi dirimu sendiri apa yang Allah tidak haramkan. Artinya madu itu bagus. Ini maksum, terjaga dari kesalahan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi seluruhnya ini, yang kita terima dari sunnah-sunnahnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam sekian kitab Sunan wal Masanid, tidak ada yang salah dari ucapan Nabi, nggak ada yang keliru dari perbuatan beliau, semuanya sempurna. Mengapa? Dengan dalil tadi. Kalau saja ada yang salah, nggak perlu sampai sekarang. Saat itu sudah turun ayatnya. Engkau jangan begini, engkau jangan begitu. Maka Nabi terbimbing dan terjaga dari kesalahan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah setiap jamaah pengajian yang sunnah bisa dikafirkan person-personnya? Kalau dia sudah berhenti dari salat dan puasanya, berarti dia kafir. Kalau dia sudah memperolok-olokkan salat, memperolok-olokkan hadis, maka cukup dikatakan kafir. Tapi kalau masih belum meninggalkan salat, masih belum meninggalkan puasa, berarti masih belum jadi. Belum jadi ingkar sunnah murni. Enam. Apakah setiap hewan yang hidup di laut halal dimakan? Naam. Al-bahr Halul maitatuhu wa tahurun ma'uhu wal maitatuhu. Laut itu halal uh, tohur airnya dan halal bangkainya. Walaupun kalau ada anjing laut halal. Kalau ada babi laut halal. Kalau ada apa lagi? <laughs> Enam. Laut halal. Enam. Itu Demikian para ulama ketika membahas tentang masalah anjing laut. Mereka sudah nyebutkan babi laut, padahal nggak tahu babi laut kayak apa. Mereka sudah nyebutkan, kalaupun ada khinzir bahri, maka dia halal. Karena dia binatang laut.